Baik, kita masuki surat Al-Ikhlas. Insya Allah surat ini sudah sering dibaca. Tidak sedikit yang sudah hafal dan harus hafal. Bahkan kalau kita tidak sempat membaca Al-Quran sebelum tidur, sebaiknya surat ini dibaca tiga kali. Itu pahalanya sama seperti membaca Quran satu tamatan gitu ya. Itu walaupun Wah kalau kita gitu baca ini aja enggak juga ya Karena ada juga hadis yang lain Kalau kita mau tidur kemudian tidak membaca 10 ayat dalam Quran Kita termasuk orang yang lalai, yang gofil gitu ya Masya Allah banyak yang sudah baca bahkan dalam surat uh, dalam sholat sholat hajat kita kadang-kadang surat al ikhlas ini dibaca tiga kali rakaat pertama rakaat keduanya surat al kafirun tiga kali juga Nah, Alhamdulillah kalau sudah baik, sudah betul. Bagaimana kalau kurang baik, kurang betul? Kita coba lihat kasusnya. Ada orang yang baca kul huwalah, kul Ada juga kul Allah, ada juga begitu. Betul, kul Allah. Teman alifnya diwasal, makanya tidak ada baris jadi huwaw. Jadi dieja kaf domahku. Lamnya mati jadi kul. Kokul Ya, dilatihnya dilatih dihentak, diizharkan. Kenapa izhar? Karena lamati ketemu ha. Ingat nanti hukum lamati. Lamati ketemu lam dan ro izhar. Hmm, bukan. Lamati ketemu lam dan ro idgom, sisanya izhar terbalik. Ya. Qul di sini lamati ketemu ha. Qul tuh kaf ku lamnya mati. Jadi qul. Hu ha hu wa patah wa huwa. Ada alif panjang iya kalau dihentikan. Kalau itu sebagai pemanjang, tapi alifnya itu milik Allah. kulhu Allah. Kan tadi dipelajari kalau ada tasdid dibacanya disambar. Kan itu lam. Jadi berarti kulhu Allah, Iya betul. Tetapi dalam menghadapi lafad Allah ini ada ketentuan lain. Sama seperti huruf-huruf itu ada yang berbunyi O. Ada yang berbunyi A. Mana? Kalau dia berbaris fatah seperti so, kho, to, zo, ro, itu kan. Ada huruf-huruf tertentu kalau dia berbaris patah <clears throat> harus dibaca berbunyi o itu. Nah, di sini Allah tebel itu seakan-akan ada o. Bahkan bukan itu saja. Membaca Allah itu ada a, alif, a kalau dilatenkan kan kalau tulisannya Allah itu di bahasa latinkannya a l l a h jadi dibacanya Allah bukan ditulisnya Allah dibacanya Allah yang paham alhamdulillah tapi yang nggak paham ada bacanya Allah Allah, ada Allah, ada. Kalau orang senang ya Allah katanya. Padahal di situ kalau membaca Allah itu kalau dilatenkan bayangkan seperti ada A ya A L W O H. A bisa ditulis kalau ada uh, pulpennya. A L ya A L al A nya A A W dulu ya. A W A L O H Allah Allahu Akbar gitu. A dulu W L O H. Itu bunyinya begitu. Kalau tulisan Latinnya kan A L L A H. Allah. Dibacanya jadi Allah, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Di sini kul huwa huwa huwa nyambar kelam harusnya kan kul huwalah, tapi la-nya berbunyi oh jadi kul huwallah. Karena nanti ada hukum lafaz Allah lafad Allah dibaca tebal, berbunyi O oh, kalau sebelum lafad Allah berbaris di atas. Bisa patah, bisa doma. Rasulullah. Itu ya, minallah, enggak minallah, enggak. Kalau uh, sebelum lafad Allah berbaris kasrah jadi tipis. Bismi milah gitu, enggak bismillah, enggak bismillah. Di sini qul huwaw huwaw tetap nyamber dari wawunya ke lam. Tetapi bunyi lamnya bunyi Allahnya enggak qul ada yang juga baca kul huwa Allah. <laughs> itu. Allah iya betul. Ada tetapi alifnya itu diwasal. Jadi alifnya nggak dibaca. Nyambung. Kul huwal. Kul huwallahu ahad. Ahadun. Ahadun kalau dihentikan jadi ahad. Semua baris kecuali patah dain. Kalau dihentikan jadi sukun. Kecuali patah dua. Kalau patah dua dihentikan dibaca satu itu mad. Iwad. Di sini kul hu wa waw la hu a hadun gitu. ahadun qul hu ahadun hmm, gejahnya kalau kalau udah bagus sambung kul kul kul jangan kul juga jangan kalau sudah lancar kul izhar kul huwal kul huwallahu ahad kok ada e-nya karena itu termasuk huruf qalqalah nanti lain kesempatan lihat halaman 46 tentang kolkolah. Huruf kolkolah ada lima. Baju di toko atau kat bujadin Ini huruf kolkolahnya hidup. Karena dimatikan jadilah kolkolah kubro. Beda kubro dan sugro. Kalau sugro sudah sukun. Sudah mati nanti. Di ayat berikutnya. Di ayat ketiga. Tuh. Jadi kalau kita tidak pandai membaca. Pasti akan membacanya. Allahu samad. Banyak yang Allahu samad ah itu mah itu mah nggak belajar aja enggak juga saudara-saudara kita maaf ya yang mungkin dari dari seberang yang uh, mungkin adat atau mungkin belum belajar atau mungkin satu dan lain hal masih Allahu samad Allah bukan Allah Allah Allahu akbar jadi itu tadi bayangkannya ada A W L O H Allah Allahu akbar tafkhim tebel ya jangan Allahu ahad Allahu samad enggak Allah. Allah hus hus. Ingat kalau setiap ada tasdi kemarin pelajarannya Desember Allah hus hus somadu. Kan di sekarang latihannya latihan ngeja-ngeja. Allah hus somadu. Allah hus somadu. Kenapa hus somadu? Karena alif lamnya alif lam samsia. Di atas lamnya tidak ada apa-apanya lewat. Karena nggak alifnya nggak ada tanda, lamnya nggak ada tanda, hu-nya masukin ke sod hus tuh. Allah hus somadu. Tuh. Allahu Samadu. Oh, udah bisa ya bacanya Allahu Samadu. Allahu Samadu. Nah, bacaan Quran yang benernya itu kan baru baca baru baca eh, baca Quran itu lain. Baca Quran itu kalau dihentikan, semua baris di ujungnya menjadi sukun, kecuali tadi patah tain, patah dua. Semua baris ya, mau domah, mau kasroh, mau patah, mau patah tain, Eh, mm, enggak patah tain mah. Kasrotain, domatain, patah tain enggak. Kalau patah tain dihentikan dibaca satu kan. Ini. Jadi semua semua huruf berbaris apa saja kecuali patah tain jika dihentikan jadi sukun ya. Jadi didiamkan. Sukun itu sakana diam, bacanya jadi ed gitu ya. Gitu. Tapi nanti ada lagi pengecualian-pengecualian kalau pada hamzah ya nanti atau pada tamar butoh lain cerita nanti. Jadi Allahus Allahus somadu. Gitu kan. Kenapa harus belajar nyentak seperti itu? Karena pabitnya itu, cengkoknya itu tidak akan bagus kalau tidak bisa nyentak. Pelajaran yang lalu saat membaca ayat keempat di al Falak dia akan wa karena dia tidak belajar nyentak dulu, belajar sentak dulu. Waming, wamin, wamin, wamin dah usah dihafalkan dulu. Wamin syarin, nafa sa tifil uqad Hentakannya sudah bagus, baru masukkan uh, unsur seninya. Lagu kan ada seni juga. Baca Quran juga ada seni baca Quran. Wama ومن شر النفاثات fil uqad. Boleh dicoba. Tanya, yang belum bisa baca Al-Quran, kasih surat ini, dia akan bingung bacanya. Bagaimana dia bacanya? Bacanya kadang-kadang gini. Wamin min sari nafas satibil. Gitu. Karena nyentaknya, beatnya, hentakannya belum belum masuk. Kalau ibarat lagu itu cangkoknya belum bagus. Jadi beda kan? cengkok lagu kasidah gini, lagu Gurun Sahara begini, lagu India begini, lagu dangdut begini, pop. Nah ini masing-masing punya cengkok. Nah Quran juga ada itunya. Jadi harus biarlah uh, latihannya adalah dihentak-hentak terlebih dahulu. Tapi hentakan itu ingat tidak boleh ada setelah lancar. Jadi enggak wa min syarrin nafasati fil uqad. Enggak usah begitu. Itu mah kayak bacanya enggak ikhlas gitu ya. Tenang aja, penuh dengan seni. وما وما شر النفاثات في العقد Nah, kembali ke atas. Tadi di ayat uh, kedua surat Al-Ikhlas. Uh, Allahus, Allahus, Allahus samad. Allahus samad. Kau nyentak latihan, latihan supaya beatnya masuk. Kalau sudah bagus, Allahus, Allahu samad. sad basok. Soknya enggak wasyamad, enggak sh, enggak. Bibir bahkan kalau boleh bibir itu dilumat sampai basah. Hmm, gitu. Baru sodnya. Bilang latihannya salat basok. Allahu samad. Husamad sok sok. Bukan Allahu <laughs> bukan. Enggak ada angin, anginnya halus. Allahu samad. Koda E-nya kan termasuk huruf wakolah. Dilihat nanti di buku wajib halaman 45. Baju di toko atau kot bejadin. Kemudian di ayat ketiganya, lam. Ya, lam. Lam patah lah, ada mim mimnya mati jadi lam gitu disukunkan lam gitu. LA-nya kan la, M-nya jadi lam gitu, kayak laten aja. Laten kan uh, ada huruf konsonan, ada vokal. Ini huruf mati itu diibaratkannya uh, dia konsonan. Vokal kan huruf hidup. B, B, A, itu kan? B, B, B. Nah, A dan B jadi ab. Nah, gitu. A dan T, A dan T, at. Nah, gitu. Jadi huruf mati itu seakan-akan dia menemukan kita huruf konsonan, huruf huruf mati. Kalau huruf hidupnya kan vokal a i u e o. Nah, itu. Jadi di sini lam. Lam patah la m lam. Ya patah ya ya. Lam kasroh li li. Dalnya mati. Ini juga jadi jadi kalau eh, jadi konsonan kan? D ad jadi ad. Jadi lam ya lid. Lam ya lid. Gitu. Latihan kolkolah. Tuh. lid, kok ada e-nya karena termasuk huruf kolkolah yang halaman 46 itu. Qad bujadin. Kalau dihentikan dia Uh, jadi kolkolah atau sudah mati ini dihentikan gak dihentikan tetap terjadi inilah kolkolah sugro bedanya sama kubro itu jadi lam ya lid, wau patahwa wa lam patah la la mimnya mati jadi jadi konsonan m jadi walam enggak walama enggak ingat ya teori Latin huruf Latin itu ada huruf vokal ada huruf konsonan huruf vokal itu a i u e o konsonan itu selain itu kan nah ini huruf mati itu dibayangkan huruf-huruf yang belum berpacu belum belum nyatu belum ada vokalnya gitu jadi mim matinya jadi m gitu Wau patah wa, lam patah la, wala. Tambah M. Jadi walam. Tuh. Lam ya lid. Walam. Walam. Itu. Yu. Ya. Ya domah yu. Nah, kalau ada alif, ada wau, ada iya, itu dia tidak uh, ada sukun bukan sebagai huruf huruf ini lagi. Dia sebagai huruf pemanjang. Di sini yu tuh. Ya. Walam lam yalid walam yu. Lamnya L apa? Lam patah la, L A la gitu kan kalau Latin L A la. Di sini lam patah la, dalnya jadi D. Jadi yu lad. Tuh. Jadi lam yalid walam yu lad. Kenapa e e e? Ingat, huruf kol-kolah itu ada pantulannya. Ibarat bola jatuh di dinding, mantul gitu, nggak diem. Lam yalid walam yulad. Kok begitu? Bacanya <laughs> nggak usah. Ini kan lagi belajar untuk pemula ya. Maaf. Jadi kalau sudah bagus, sudah bisa sudah bisa teriak lam yalid walam yulad. Nah, tinggal masukin lam lam lam yalid walam yulad. Tuh. Nggak usah lagi kan jangan lagi. Lam yolide walam yulade. Wah, itu mah nanti ini kenapa orang gitu kan. Jadi hanya lagi belajar untuk memantapkan cengkok saja. Gitu kan, bit-bitnya itu supaya mak maknanya pas gitu loh. Lam yalid walam yulade Kalau bagus, lam yalid walam yulade Wa-nya ayat keempat, wa patah wa, wa lam patah la la. Jadi wala. Da, dalnya ingat ya. eh, ya, Wow ayat keempat. Wow patah wa, lam patah la. Jadi wala. Mimnya karena mati ingat. Jadi huruf konsonan dia jadi M. Jadi walam kan? Walam tuh. Ya patah ya. Insya Allah nanti ke depan saya bikinkan multimedia eh, multimedianya. Perubahan huruf. Masya Allah ya Uh, belajar Al-Quran itu terasa sulit Tapi kalau sudah ada hidayah terasa mudah Hanya saja kenal huruf dalam baca Quran itu belum belum cukup ternyata Karena apa? Nanti hak di awal gimana hak di tengah gimana, hak di akhir di Ain di awal, ain di tengah, ain di akhir. Ada aja, ada yang berubah, ada yang nggak berubah. Kayak jim itu, jim hako itu dia tetap. Cuman yang berubah ekornya. Kalau di tengah ekornya hilang dia. Kalau di, di akhir balik lagi ekornya. Di awal jimnya, jimnya ekornya hilang. Di awal, di tengah itu. Lam yalid walam yulad. Jadi dibaca tenang. Lam yalid walam yulad. Ayat keempatnya. Wau patah wa, lam patah la. Jadi wala. Wala. M-nya karena mati. Jadi kayak kon, kayak konsonan. Jadi M. Jadi wau patah wa, lam patah la. Mimnya mati. Jadi walam. Ya patah ya, ya. Kaf, itu kaf tuh yang tadi saya bilang. Kaf itu di awal gimana, di akhir gimana. Ya nanti datanglah ke ta'limnya insya Allah. Kalau sudah selesai bisa diambil PCD-nya atau DVD-nya. Jadi itu ya patah ya kaf domahku N. N-nya kan sukun. Jadi konsonan dia. Jadi N. Jadi walam yakun. Walam yakun. Gak ada yang panjang. Walam yakun. Jadi jangan walam yakun enggak. Karena dalam dalam Al-Qur'an enggak enggak seperti Latin. Kalau Latin mah Mbak Yuni pergi ke pasar sama Mbak Yuni pergi ke pasar sama aja cuman lagu doang tapi dalam Al-Qur'an semua panjang dan pendek mengandung makna masjidun satu masjid masjidani masjidun banyak masjid itu kan kafirun seorang kafir kafironi dua orang kafir kafirun gitu jadi panjang dan pendek itu harus hati-hati memiliki makna memiliki arti gitu dan dalam Al-Quran itu huruf demi huruf ini mengandung makna khawatirnya yang kita baca salah sering saya bilangkan beda antara junub dan lunub. junub bandi besar lunub dosa besar itu banyak bukan hanya itu ya, ya hmm, dengan shin gitu seperti iya karena abu dua iya karena stain hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong tapi kalau dibaca iya karena abu dua iya karena stain lain itu ada maknanya matahari ya coba maknanya sholat kita kepada matahari masa jadi kan di situ ada bitnya ada tasjidnya iya iya karena Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya lain. Masya Allah. Ah, nakut-nakutin. Bukan. Intinya esensinya mari kita belajar. Sekali lagi, bagi orang yang belajar, walaupun kita tidak mampu, walaupun kita tidak pandai, tidak bisa, Allah akan memberikan dispensasi. Yang penting belajar dulu, kan? eh, kita ingat ya dulu ya di sekolah ada teman-teman kita prestasinya kurang menonjol bahkan ya katakanlah mungkin otaknya kurang begitu berkembang tetapi absennya bagus <laughs> sama pak guru kan ditaikin juga gitu ya dinaikin kelas gitu kan ya inilah jadi eh, yang terpenting belajar tugas kita belajar itu soal kepintaran kan bervariasi kembali ke ayat 4 wau patah walam patah la, wala mimnya mati jadi walam Ya patah ya. Kap domahku. Yaku. N-nya mati. N-nya jadi konsonan. N. Jadi yakun. Yakunnya nah ini tadi. Masya Allah. Berubah huruf, berubah, berubah, berubah. Tetap itu kafnya. Kaf di awal, kaf di akhir, kaf di tengah. Gimana? Belum lagi nih. Nun mati ketemu lam jadi idgom. Dibacanya nggak walam yakun lagi karena di situ nun mati, ini hukum nun mati. Nun mati atau tanwin itu diawali dari halaman 14 buku wajib kita. Nanti dilihatnya kalau sekarang mepusingnya. pusingnya. Dia, ini hukum nun mati. Nun mati ketemu lam itu idgom bila guna. Jadi dibacanya nggak walam yakun lagi, tapi walam yakul gitu. Walam yakul sebetulnya ada teori kalau ada huruf mati bertemu dengan huruf hidup di atas huruf hidupnya ada tasdid, jangan ragu, disamberin aja. Bukan disamperin, disamber, masuk gitu loh. Itulah idgom. Nanti huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama disebut idgom mutamasilan. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda tetapi tempat keluarnya sama idgom sen. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda tetapi bunyinya hampir sama. Itu disebut muta mutaqaribin. Tuh, banyak ya. Bingung lagi. Udah, nggak usah dipikirin ya. Eh, kapan-kapan kalau mau dilihat itu halaman 2223 di sana ada tentang idgom-idgom itu ya 2324. Jadi di sini walam yakun jadi walam yakul. Walam yakul lahu L-nya jadi double, nyamber dan double. Walam yakul. Walam yakun jadi yakul. Walam yakul lahu hu-nya jadi mad silah kosiro. Tanda berdiri adanya di alif mad badal tanda berdiri adanya hadomir, marsilah kosiro apa lagi hadomir? <laughs> banyak banget istilahnya makanya lagi saya lagi ketikan istilah-istilah itu nanti ya dua wajib mutasil apa, masilah kosiroh apa, semua saya istilah itu, istilah tajwid ini tidak kurang dari 25 macam. Masya Allah ya, bukunya padahal tipis. gitu. Jadi patah berdiri adanya di alif, mad badal, patah berdiri adanya di hadomir, baris berdiri di hadomir, baris silah kosiro, baris berdiri selain di alif dan di hadomir, itu mad asli. Apa sih hadomir? Hak kata ganti. Ganti untuk laki-laki. Hu, dia, lahu, lahu baginya, Min minhu darinya, gitu. Hanya nanti silah kosiro juga ada syaratnya, tidak semua panjang. Kalau sebelum hadomir ada huruf mati, sebelum dan sesudahnya tidak jadi silah kosiro. Walam yakun, jadi walam yakul, walam yakul lahu. Hunya satu alif saja. Tapi kalau latihan mah nggak apa-apa. Walam yakul lahu kufua, kufuan. Tuh, tanwin itu. Jadi tanwin itu an in un kufuan. Kufuan kebetulan setelah tanwinnya ketemu alif jadi idhar kufuan. Tuh. Walam walam yakun yakun jadi yakul. Walam yakul lahu kufuan kufuan ahadun. Kufuan ahadun jadi kufuan ahade. Gitu. Kalau sudah bagus beatnya jangan dihentak-hentak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam kufuan kufuan ahad. Jangan begitu bacanya. <laughs> Kayak ini orang kenapa? Oh, semangat lagi belajar, apa pamer, apa-apa. Ya soal pamer malah kembali kepada hati ya. Itu. Jadi kalau sudah bagus beatnya, tinggal diperhalus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, qul, qul. Kadang-kadang qul ya, karena sudah latah dari dari kecil. Kop itu dikulkan. Padahal kalau hidup mah nggak ada kulnya. Kul Qul huwal Qul huwallah bukan. Qul huwal huwallahu ahad. Ahad ya. Al Allah Allah Allahus Allahus Allahus samad. Nyamber ingat. Teori nyamber. Kalau menemukan tasjid, dimasukkan ke tasjid dan double dibacanya. Jangan ada juga yang betul disamberin, tapi nggak didobel. Allahu Samad, gitu. Bukan. Allahus. Allahus Samad. Allahus Samad. Lam, lam, lam. Hukum mimati. Aduh banyak hukum ya Masya Allah Ilmu tuh e, ibarat minum air laut Semakin kita minum air laut bukan semakin hilang hausnya Semakin haus Semakin kita tidak minum semakin gak haus Semakin kita tidak belajar Semakin berasa pinter Padahal bodoh orang gak belajar kita belajar, hari ini belajar A, belajar B, ternyata Masya Allah ilmu Allah maha luas. Bahkan Allah mengungkapkan, ingin mencatat ilmu Allah, laut sebagai tintanya, pohon-pohon itu eh, maaf, ya tinta ya betul lautan sebagai tintanya, kemudian pepohonan sebagai penanya untuk menuliskan kalimat Allah, ilmu Allah <laughs> tidak akan sampai, tidak akan sanggup. Itu ya, masya Allah, saking luasnya Allah, maha ilmunya Allah ya. Jadi sombong, waduh, kalau sombong karena ilmu, masya Allah apalagi ilmunya disembunyikan. Orang yang berilmu menyembunyikan ilmu, kemudian tidak mengamalkan ilmunya, dis, disiksanya lebih duluan daripada penyembah berhala. Allah Rabbi ya. Nah ini, coba dilatih kembali. Hah, dah Kemarin kan di, di kelasnya sudah dinyatakan, bacalah Al-Quran yang mudah, yang bisa. Orang bisanya ini bagus, sholat malam apa. Iya silahkan ini diulang-ulang. Jangan sampai baca Qurannya ini enggak itu enggak atau baca yang panjang salah baca yang pendek salah coba diperbaiki bacaannya biar berkualitas ya karena yang terpenting dalam baca Al-Qur'an itu bacaannya walaupun memahami maksudnya apa kalaupun ada dua orang pintar dua orang pandai untuk menjadi orang imam kemudian bacaannya yang satu kurang bagus salah kurang baik yang baik adalah yang bacaannya dulu. Ilmu-ilmu lain soal belakangan, dia paham ilmu ini, ilmu sorop, mantek, bayan. Tapi yang penting bacaannya dulu gitu ya. Jadi itu. Walam walam yakullahu kufuan kufuan ahad. Itu. Jadi dilatih dan dilatih terus insyaallah uh, dihafal. Oh saya sih sudah hafal, tapi bacaannya masih salah. Kalau masih salah, mari belajar. Mari belajar. Kan tadi, bagi orang yang belajar, insya Allah Allah akan memberikan dispensasi penilaian lain. ya. Yang penting usahanya dulu. Kita ingatkan bagaimana orang bekerja siang, pagi-pagi berangkat, malam pulang. Apakah hasilnya akan maksimal? Ya kalau Allah tidak memberi, kalau tidak mengendaki, kita akan hanya usaha saja. Kadang-kadang pagi kita jalan, sore atau malam kita pulang, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi penting usaha dulu. Nah itu, usahanya yang penting kan. Tapi masa iya sih bagi orang yang usaha tidak ada hasilnya gitu ya. Baik, lagunya di lagu dipahami penting juga ya kalau setelah tajwid. Jadi jangan lagu dulu, yang penting beatnya masuk, tajwidnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau mau disambung? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillah. Dibantu nun iwad Itu. Tapi jarang enggak populer ya. Tadi kalau mau mah boleh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahadun illahu samadulam dulam. Tuh. Dulam yalid. Nah, itu mak du di uh, ujungnya tuh kalau nyambung dibaca. Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Tapi kita mau mending tartir aja. al Quran tartila. Perlahan, teliti ya, penuh semangat penuh dengan dedikasi, penuh dengan kecintaan membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwa membaca Al-Quran lain dengan membaca koran. Kita tengah berdialog dengan Allah oh Rabbi. Kita sikap kita, eh, tingkah laku kita, akhlak kita dalam menghadapi Al-Quran tentu berbeda dengan menghadapi surat-surat yang lainnya. Kita dapat surat dari seseorang yang kita cintai juga kita betul-betul kita pelihara, apalagi ini dari Allah oh Rabbi. Masya Allah ya Kita punya wudhu dulu menghadap kiblat Baca yang baik tartil ya Gitu Ibu dan Bapak uh, Untuk kajian kita masih libur Nanti kami sampaikan kapan mulai ngaji Jadi setiap hari Senin sampai hari Jumat Taklim kita di Radikal Manis ini Ibu dan Bapak semuanya Terima kasih Bila itu pikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.